بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجواد الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Ya Allah, tolonglah kami agar supaya kami selalu bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, rahimakumullah dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas tentang Suratul Ikhlas surat Al-Ikhlas yaitu surat Qul huwallahu ahad. Surat ini uh, urut-urutannya di dalam Al-Qur'an adalah nomor ke-112 dan surat ini terdiri dari empat ayat. Surat ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan surat ini diberi nama Suratul Ikhlas, Surat Al-Ikhlas karena di dalamnya mengandung keikhlasan. Kita benar-benar ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mencampuri tauhid kita dengan kesyirikan-kesyirikan sedikit atau banyak. Jadi benar-benar surat ini mengandung keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda dan hari-hari Anda selalu bersama kasih Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan tentang asbabun nuzul atau sababu nuzuli hadhihi surah yaitu tentang sebab turunnya surat ini. Bagaimana sebab turunnya surat ini? Di dalam riwayat sahih disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, At-Tirmizi dan yang lainnya melalui jalan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan annal musyrikina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Muhammad unsub lana rabbak dari sahabat Ubay bin Ka'ab semoga Allah meridainya beliau berkata bahwasanya orang-orang musyrik mereka berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wahai Muhammad, sebutkan kepada kami tentang sifat-sifat Tuhanmu." Jadi orang-orang musyrik menantang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya disebutkan tentang sifat-sifat Tuhannya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada baginya satupun yang sebanding dengannya. Jadi ini sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Waktu itu orang-orang musyrik meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi Allah menurunkan surat ini untuk menjawab mereka bahwa surat ini isinya adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Surat ini adalah surat yang mempunyai banyak keutamaan sebagaimana disebutkan di dalam riwayat-riwayat sahih. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه سبحان الله diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menjadi eh, menjadi amir dalam syariah. Syariah itu sekelompok orang yang dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghadirinya. Itu namanya syariah. Kalau beliau hadir di sana namanya ghazwah. Jadi seseorang ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memimpin pasukan perang. Dan orang ini kalau sholat dijadikan imam karena dia adalah amir, dia jadi imam. Eh, tiap-tiap dia membaca surat, jadi biasa ya rokaat pertama dan kedua setelah al-fatihah kan baca surat. Ini setelah selesai baca surat selalu menutup dengan kulwallahu ahad. Jadi rokaat pertama setelah fatihah baca surat. Kemudian setelah surat itu baca membaca kulwallahu ahad. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Kemudian setelah itu ditutup dengan qul huwallahu ahad. Selalu seperti itu. Lalu setelah mereka kembali ke Madinah, mereka para sahabat menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Coba tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia selalu menutup bacaannya dengan kulullahu ahad dalam sholat. Lalu mereka menanyakan kepada orang tersebut. Kemudian orang itu menjawab karena kulullahu ahad itu adalah sifatnya ar-Rahman. Di sana ada sifat ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Dan aku suka membacanya. Karena di sana ada sifat ar-Rahman, aku suka membacanya. Lalu Rasulullah saw bersabda, kalau begitu beritahukan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan orang itu, menyetujui. Jadi tiap-tiap selesai baca surat selalu ditutup dengan kulwallahu ahad dalam salatnya karena isinya adalah sifat Allah, sifat Ar-Rahman, dia suka dengan surat itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintai dia. Subhanallah. Jadi karena dia cinta surat Al-Ikhlas yang di dalamnya sifat-sifat Allah, maka Allah mencintai dia. Ini di antara keutamaan surat Al-Ikhlas. Kemudian dalam riwayat yang lain ada kisah yang hampir mirip, tapi kisah ini berbeda. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Anas mengatakan, "Kana rajulun minal Amsar ya ummuhum fi masjid Quba." Fakana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi shalati mimma yuqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة سبحان الله Al-Imam Al-Bukhari semoga Allah merahmatinya meriwayatkan melalui jalan sahabat Anas semoga Allah meridhoinya beliau berkata ada seorang dari Ansor dari penduduk Madinah yang orang ini menjadi imam di Masjid Kuba. Orang ini menjadi imam di Masjid Kuba. Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun di Madinah. Yaitu masjid ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama-tama itu tinggal di Kuba. Dan membangun Masjid Kuba. Dan Rasulullah SAW tidak pernah melupakan Masjid Kuba. Selalu diingat-ingat. Selalu datang ke Masjid Kuba. Tiap-tiap hari Sabtu atau seminggu sekali selalu datang ke sana. Walaupun beliau telah membangun Masjid Nabawi yang lebih besar di tengah kota Madinah. Demikian pula setiap orang yang ke Madinah itu dianjurkan ziarah ke Masjid Kuba dan sholat di sana dua rakaat. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba yusalli fihi rak'atain kana ka'adli umrah." Barang siapa yang berwudu dari tempatnya lalu dia pergi ke Masjid Kuba, dia salat di sana dua rakaat, dia mendapatkan keutamaan seperti umrah. Masjid Kuba, masjid yang bersejarah. Jadi orang ini adalah dari penduduk Ansor, penduduk Madinah menjadi imam di Masjid Kuba. Namun orang ini tiap-tiap selesai membaca Al-Fatihah sebelum membaca surat selalu baca kulwallahu ahad dulu. Dari, kalau tadi ditutup dengan kulwallahu ahad ya, kalau ini malah dibuka dengan kulwallahu ahad. Jadi setelah baca Fatihah, kulwallahu ahad dulu sampai selesai lalu baca surat yang lain. Demikian pula rokaat kedua baca Al-Fatihah, lalu baca kulwallahu ahad dulu, baru baca surat yang lainnya. Selalu seperti itu. Lalu ditegur oleh makmumnya. Ditegur Kenapa kamu kok baca seperti itu? Kamu pilih salah satu saja. Kalau baca kulullahu ahad, ya kulullahu ahad saja. Tidak usah baca surat yang lain. Kalau baca surat yang lain, ya sudah surat itu aja. Tanpa baca kulullahu ahad. Ternyata orang ini bersikeras. Oh, saya tidak akan meninggalkannya. Saya tetap akan melakukan seperti itu. Kalau kalian mau aku menjadi imam, ya silahkan aku akan lakukan itu. Kalau kalian tidak mau, ya silahkan kalian pilih orang lain. Jangan jadikan aku sebagai imam. Subhanallah. Inilah orang yang gentle. Jadi dia pegang prinsip. Kalau kalian mau aku jadi imam, aku tetap lakukan itu. Kalau kalian tidak mau, silahkan cari orang lain suruh jadi imam. Aku akan tinggalkan kalian. Namun ternyata penduduk Kubak sana eh, senang dengan orang ini. Dianggap orang ini adalah orang paling afdol di antara mereka dan mereka tidak suka kalau orang lain menjadi imam menggantikannya. Sampai akhirnya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, datang ke Kuba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang beliau selalu datang ke Kuba minimal seminggu sekali. Lalu penduduk Kuba, jamaah Masjid Kuba memberitahukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahu ini Rasulullah tidak serta-merta menjatuhkan hukum ya Rasulullah itu adil. Kalau ada laporan apa saja, beliau ingin mendekar, mendengarkan dari kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya. Kalau ada orang bicara fulan gini, fulan gini, nggak diterima begitu saja. Tapi fulan itu dipanggil atau didatangi, ditanya, apa benar kamu gini, kamu gitu. Nah, ini penting ya. Demikian pula Rasulullah SAW setelah diberitahu hal ini, beliau memanggil sang imam tersebut, wahai fulan, kenapa? Kamu tidak mau mengikuti yang diinginkan oleh teman-temanmu, makmummu di Masjid Kuba. Kenapa kamu kok selalu baca surat ini? Surat uh, Ahad tiap-tiap rakaat. Kemudian orang itu menjawab, "Aku cinta dengan surat surat Kulullahu Ahad. Aku cinta dengan surat Al-Ikhlas." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Cintamu kepadanya memasukkanmu ke dalam syurga." Cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam syurga. Karena berarti dia cinta Allah, dia cinta sifat-sifat Allah dan dia memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga di antara keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antara keutamaannya pula di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul wallahu ahad yuraddiduha فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Subhanallah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan sahabat yang lain membaca qul wallahu ahad diulang-ulang. Jadi ada seorang sahabat mendengarkan sahabat lain itu membaca kul wallahu ahad diulang-ulang. Lalu keesokan harinya sahabat yang mendengarkan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan sahabat ini meremehkan. Meremehkan apa? Bacanya cuma kul wallahu ahad diulang-ulang aja. Seakan-akan dia meremehkan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Demi Allah, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Subhanallah. Surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Yang mana para ulama mengatakan kalau kita membaca surat Al-Ikhlas tiga kali berarti kita sama dengan membaca Al-Quran. Artinya pahalanya. Walaupun kita tetap diperintahkan untuk membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Tapi ini fadilahnya seakan-akan kita hatam Quran. Membaca kul Wallahu Ahad tiga kali. Karena sekali sama dengan sepertiga. Dua kali, dua per tiga, tiga kali sama dengan baca Quran semuanya. Subhanallah, surat Al-Ikhlas. Mengapa demikian? Mengapa surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran? Para ulama mengatakan, Unzilal Quran ala thalathati aqsam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran menjadi tiga bagian. Menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama, Thuluthun minha al-ahkam. Sepertiga yang pertama, isi Quran adalah hukum-hukum. Jadi Quran itu isinya sepertiga itu hukum-hukum. Wathuluthun minha wa'dun wa wa'id. Dan sepertiganya lagi isinya adalah uh, janji-janji dan ancaman-ancaman. Janji-janji dan ancaman-ancaman. Yang termasuk di dalamnya adalah kisah-kisah, cerita dan semisalnya. Kemudian sepertiga yang lainnya wathuluthun minha al-asma was sifat. Sepertiga yang lainnya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang akidah, tentang tauhid. Jadi surat uh, Al-Ikhlas ini mewakili sepertiga Al-Qur'an, berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid. Itulah mengapa dikatakan surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Kemudian dalam sabda yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Sa'id juga radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya ayyajizu ahadukum an yaqra'a thuluthal Qur'an fi lailah Apakah seorang dari kamu merasa lemah membaca Al-Qur'an membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam bisa enggak kalian baca Quran baca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam fasyaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah ternyata hal itu berat bagi sahabat dan mereka mengatakan ya Rasulullah siapa di antara kami yang mampu ya Rasulullah dalam semalam membaca sepertiga Al-Qur'an faqala Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahu Ahad, As-Samad, Thuluthul Quran." Surat Al-Ikhlas, Suratul Allahu Ahad itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan penjelasannya sama dengan tadi karena Al-Qur'an itu isinya ada tiga macam. Seperti eh, ada masalah hukum-hukum, masalah janji-janji dan ancaman-ancaman yang di dalamnya juga ada kisah-kisah Kemudian masalah al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu masalah akidah dan tauhid. Dan surat Al-Ikhlas mewakili salah satunya yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah, tentang tauhid. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda dan kasih Allah Subhanahu wa taala selalu bersama Anda. Kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas ini eh, terutama eh, tiap-tiap selesai sholat. Tiap-tiap selesai sholat fardu kita baca ya, baca eh, ayat kursi satu kali, baca Al-Ikhlas ini satu kali, kemudian Al-Falaq satu kali dan An-Nas satu kali. Jadi itu di antara wirid yang dibaca. Jadi al-ikhlas ini dibaca tiap-tiap selesai sholat fardu dan masuk dalam dikir setelah selesai sholat fardu. Al-ikhlas, demikian juga al-falak dan an Kemudian juga surat al-ikhlas ini dibaca pada waktu pagi dan sore. Termasuk dikir pagi dan dikir sore dibaca tiga kali. Tiga kali al-ikhlas, tiga kali al-falak, tiga kali an pada waktu dikir pagi dan juga dikir sore. Disebutkan dalam hadis sahih kalau kita membacanya tiga kali pada waktu pagi dan sore maka kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari urusan-urusan dunia dan akhirat. Kemudian juga disebutkan pula dalam hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membacanya ketika hendak tidur. Ketika hendak tidur, Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Kulwallahu ahad tiga kali lalu ditiupkan di tangannya, diludahkan di tangannya tapi tanpa ludahnya keluar, cuman percikan-percikannya saja lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian baca Al-Falaq tiga kali seperti itu juga, lalu An-Nas tiga kali seperti itu juga. Atau boleh juga dengan cara yang kedua yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca langsung lalu di apa namanya diludahkan di tangannya. Tapi ludahnya nggak keluar, mempercikannya saja lalu diusapkan ke seluruh tubuh sampai tiga kali seperti itu. Ini semua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ketika tidur itu terjaga dari semua yang membahayakan kita, dari makhluk halus, dari manusia, dari binatang dan apapun. Itu semua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ini adalah zikir yang sangat bagus qul ahad sambil kita menghayati maknanya. Ah, yang insya Allah makna atau tafsir Al-Ikhlas ini akan kita bahas pada pertemuan mendatang karena waktu kita terbatas. Kemudian juga Al-Ikhlas ini kalau kita baca dalam doa kita, maka doa kita akan mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya Eh, bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Buraidah dari ayahnya yang bernama Buraidah. Dia waktu itu masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia bersama Rasulullah masuk masjid. Jadi dia bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Waktu itu di masjid ada seorang yang berdoa. Dalam doanya dia mengatakan, اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Jadi orang ini dalam doanya mengatakan Ya Allah sesungguhnya hamba mohon kepadamu bahwa hamba bersaksi Tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau Engkau Maha Esa Engkau tempat bergantung segala sesuatu Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan Dan tidak ada satupun yang sebanding dengan engkau ya Allah. Jadi orang ini tawasul ya, tawasul dengan sifat-sifat yang ada di dalam surat Al-Ikhlas, sifat Allah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi mendengar ini, beliau memberikan komentar, beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alahu bismihil a'zam al-ladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Yang apabila Allah diminta dengan nama itu, pasti Allah memberikan. Dan apabila seseorang berdoa dengan membawa nama itu, pasti diijabahi doanya. Jadi ini adalah merupakan tawasul, tawasul dengan uh, nama-nama uh, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Itulah riwayat-riwayat sahih tentang Al-Ikhlas, sebab turunnya, keutamaannya, dan yang lainnya. Jadi ini zikir yang sangat bagus, terutama kita baca pada tiga waktu tadi. Yang pertama-tama tiap-tiap selesai sholat fardu dibaca sekali bersama dengan uh, Al-Falaq dan an juga ayat kursi. Yang kedua termasuk dikir pagi dan dikir sore Yaitu dibaca tiga kali Tiga kali Demikian pula Al-Falak tiga kali anas juga tiga kali Kemudian yang ketiga adalah termasuk dikir ketika hendak tidur Dibaca tiga kali lalu diludahkan ke tangan tapi ludahnya nggak keluar, mempercikannya saja lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Ini sunnah Rasulullah SAW dan ini hadisnya sahih. Kemudian membaca al Falak seperti itu, Anas juga seperti itu dan masing-masing diucapkan uh, eh, diusapkan ke seluruh tubuh. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Ahlus Sunan, at tirmidhi An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Inilah yang singkat tentang surat Al-Ikhlas. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan bahas tentang tafsir surat Al-Ikhlas dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, menjadikan kita semakin cinta Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengenalnya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Allahumma amin. Baik mitra pendengar 100,5 Radio Dakwah Islam dan Fem baru saja kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Al Ustaz Abdullah Romi. Dan di kesempatan kali ini kami buka bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa langsung gabungkan dengan kami di SMS Center di 0852332448. Dan sekali lagi kami mengharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang dibahas di kesempatan malam hari ini. Dan mungkin langsung aja bisa kita buka untuk pertanyaan yang sudah bisa masuk di kesempatan sesi pertanyaan di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apakah benar seorang wanita tidak boleh membuka jilbab di depan pamannya sendiri dan wanita musyrik Uh, Bukankah paman termasuk muhrim Mohon penjelasan jazakumullah khair kathir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi eh, apakah benar ya seorang wanita tidak boleh membuka jilbab di hadapan pamannya sendiri kalau memang pamannya sendiri dalam arti uh, saudaranya bapak atau saudaranya ibu itu tidak apa-apa karena itu mahram. Jadi itu mahram tidak apa-apa. Saudaranya ibu atau saudaranya bapak. Kalau bahasa Arabnya itu al-am atau al-khal. Itu tidak apa-apa ya. Jadi istilahnya itu Pak D ya, Pak D atau Pak Lik itu tidak apa-apa. Jadi paman tidak apa-apa itu mahram mengenai wanita musyrik memang tidak boleh. Wanita musyrik tidak boleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan au nisaihinna, au nisaihinna. Jadi boleh membuka jilbab di hadapan nisaihinna, ai nisa al-mu'minat, di hadapan wanita-wanita yang beriman. Jadi wanita musyrik itu enggak boleh. Jadi wanita musyrikah itu enggak boleh melihat auratnya wanita muslimah. Jadi harus berjilbab. Maka dari itu kalau ada orang kafir masuk rumah kita, perempuan ya, yang ada di dalam rumah itu perempuan harus nutup jilbab, nutup tutup semuanya dengan jilbab. Jadi wanita musyrikah tidak boleh melihat aurat wanita muslimah. Dan ini merupakan kehormatan yang sangat agung bagi wanita-wanita muslimah. Ustaz yang kami hormati, saya ingin tanya apa benar kalau orang lihat dalamnya Ka'bah bisa gila? Ya. Jadi ini pertanyaannya ini aneh ya. Jadi orang lihat dalamnya Ka'bah bisa gila. Wah, itu katanya siapa itu? Tidak ada itu ya. Jadi orang lihat dalamnya Ka'bah bisa gila. Masya Allah. Ya justru semua orang itu kepingin lihat dalamnya Ka'bah. Itu tidak ada seperti itu ya. Itu mungkin hanya untuk nakut-nakuti orang supaya tidak lihat dalamnya Ka'bah gitu aja. Tapi tidak apa-apa itu. Malah kita semua kalau diberi kesempatan bisa melihat dalamnya Ka'bah ya kita kepingin. Jadi tidak ada ya, tidak ada dikatakan nanti bisa menyebabkan gila itu tidak ada dalam Islam. Assalamualaikum Ustaz, maaf ini pertanyaan menyimpang Mohon dibacakan eh, doa ketika sujud tilawah secara perlahan saya akan menulisnya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sujud tilawah ya, kalau kita baca ayat Quran yang ada ayat-ayat sajadah namanya, maka kita sujud tilawah. Di Quran itu ada 15 ayat-ayat sajadah. Ya, bacaannya itu silakan Anda bisa melihat di buku Hisnul Muslim. Itu buku doa-doa yang lengkap dan harganya murah terjangkau. Nanti kalau Anda nulis nanti nanti salah nanti tulisannya. Ya, silahkan aja kalau mau nulis ya, saya akan baca pelan-pelan. Itu yang pertama bacaannya itu sajada wajhi lilladzi khalaqah wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma tubli biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li indaka dukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Ya, itu silakan beli kitab Fathul Muslim itu buku lengkap dan itu boleh dikatakan buku wajib yang harus dimiliki itu tentang dikir-dikir dari Quran, dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, dalam keseharian, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur, dan harganya sangat terjangkau, murah sekali. Terjemahannya banyak dan terjemahan yang saya lihat bagus, terjemahannya, tulisannya enak dibaca. Itu dengan judul doa dan wirid. Doa dan wirid Penerbitnya Pustaka Atibian Solo, Pustaka Atibian Solo. Sekali lagi saya katakan itu itu buku wajib ya, harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah. Dan itu juga merupakan ringkasan dari kitab Al-Adhkar, Al-Adhkar lin Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam nawawi itu ringkasannya, ringkasannya. Kalau Adhkar itu kan besar. Ini ringkasannya. Nah, kitab Adhkar itu juga sangat penting. Kitab dikir-dikir sampai-sampai para ulama mengatakan kalau kita nggak punya uang untuk beli kitab Adhkar, kita jual rumah kita. Bi'iddar washtaril adhkar. Bi'iddar washtaril adhkar. Kamu jual rumahmu, uangnya kamu buat beli kitab adhkar. Nah, ini penting. Dan Hisnul Muslim tadi itu ringkasannya. Jadi kita mendapatkan yang sudah ringkas instan. Singkat, padat, dan insya Allah masuk ke dalam syurga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara rutin membaca surat Al-Ikhlas setiap hari semampu kita, apa bisa mendapatkan kebaikan dunia akhirat? Syukron dari Ibu Eki. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar ya, benar sekali itu ya. Kalau kita baca rutin surat Al-Ikhlas tiap hari semampu kita, kita akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Itu pasti. Itu pasti ya. Termasuk juga ketika dibaca pada waktu pagi tiga, sore tiga, itu pasti kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Kemudian yang terpenting juga kita memahami isinya. Yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Supaya kita benar-benar paham apa isinya. Kemudian kita amalkan konsekuensinya. Nah, insya Allah masuk surga. Karena itu akidah. Yang membuat orang itu sukses dunia akhirat itu karena akidahnya benar. Akidahnya lurus dan al-ikhlas ini isinya adalah akidah, tauhid, al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah hari Jumat depan mudah-mudahan enggak ada halangan kita bahas maknanya dan insyaallah nanti juga kita oleh Allah dipermudah untuk mengamalkannya. Assalamualaikum Pak Kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah surat Al-Ikhlas bisa untuk merukyat atau menyembuhkan penyakit apabila membaca? Syukran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga benar sekali ya, benar sekali Al-Ikhlas itu adalah ruqyah betul. Bahkan para ulama mengatakan semua ayat Quran itu adalah ruqyah, obat. Yang penting itu adalah yang membaca itu yakin yang membaca yakin mantap, yakin mantap dan tentu saja dia mengkonsumsi yang halal karena itu merupakan syarat utama dikabulkan doa kita. Jadi Quran itu semuanya adalah obat bisa meruqyah karena Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran adalah syifa, obat untuk meruqyah penyakit jasmani dan rohani, penyakit lahir dan batin. Dan itu terbukti. Yang penting kita yakin, kita mantap dan tentu saja yang kita konsumsi itu adalah yang halal. Assalamualaikum, adakah fadilah surat Al-Ikhlas untuk menyembuhkan penyakit? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama dengan tadi ya. Jadi sudah terjawab ini. Jadi memang benar Al-Ikhlas itu juga bisa menyembuhkan penyakit. Yang penting bacanya itu yakin, mantap InsyaAllah semua penyakit disembuhkan Jasmani, rohani, lahir dan batin Ustaz apakah ada riwayat tentang membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas Setelah surat maghrib sebanyak tiga kali Ya ini masalahnya dikir pagi dan suri Memang sebagian ulama mengatakan bahwa Uh, dikir pagi dan sore kan dibaca ya Dibaca itu kalau dikir pagi setelah sholat subuh Sebelum matahari terbit kalau dikir sore setelah sholat asar sebelum matahari terbenam. Nah sebagian ulama mengatakan kalau uh, al-ikhlas, al-falak dan an-nas itu baca dibacanya setelah maghrib. Seperti itu. Itu dibacanya setelah maghrib. Memang ada riwayat seperti itu dibacanya setelah maghrib. Jadi memang betul itu, itu riwayatnya adalah sahih tentang dibaca tiga kali, tiga kali setelah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bagaimana jika zikir al-ikhlas dilakukan dengan berendam dalam air uh, di malam hari sebanyak seribu kali untuk ilmu pengobatan Terima kasih ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini ya zikir al-ikhlas dilakukan Dibaca ya dilakukan dengan baca berendam dalam air malam hari sebanyak seribu kali untuk ilmu pengobatan Ini airnya air apa? Air kembang ya nanti akan mendapatkan ilmu lampah lumpuh kalau melakukan ini ya. Jadi tidak ada ya, tidak ada. Dalam Islam itu tidak ada yang seperti ini. Ini ajaran-ajaran uh, dari animisme, dinamisme. Jadi baca al-ikhlas, berendam di air, malam hari, apalagi airnya air kembang, tidak ada, tidak ada. Ini macam-macam syirik. Ini diantara bagian daripada syirik, penyimpangan dan bahaya. Tinggalkan yang seperti itu, tidak ada. Jadi baca yang wajar, zikir yang khusyuk, amalkan Terutama di tiga tempat tadi, dikir pagi, dikir sore, ketika mau tidur, tiada selesai sholat. Ya, kemudian amalan-amalan gini jangan diamalkan. Ini bukan amalan Islam. Dalam Islam ini kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Al-Khulafa Ar-Rashidun. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berpegang dengan ajaran mereka supaya kita selamat. Jadi tidak usah mengamalkan yang macam-macam begini. Baca Al-Ikhlas sebanyak seribu kali, malam hari sambil berendam. anak udah bilang nanti kita akan didatangi setan itu. Seandainya pun dapat ilmu itu ilmu dari setan, ilmu dari setan. Itu namanya al-ahwal asyaitoniyah. Itu keadaan-keadaan yang dibantu oleh setan. Karena dia caranya cara-cara nimpang dibantu oleh setan. Ya. Jadi enggak usah dilakukan yang seperti ini kita berada di atas jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti insyaallah hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan minum dari al haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik yang Barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Dan insya Allah kita masuk surga bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan-amalan yang gini-gini tidak usah dilakukan. Ini amalan yang menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz eh, ketika mau tidur dan sudah baca zikir seperti yang Ustadz katakan tadi, tapi kenapa kadang masih ada gangguan-gangguan seperti itu? Apa ada yang salah? Jazakumullah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Jadi ini sudah mau tidur, eh, mau tidur sudah baca zikir, zikir-zikir mau tidur, tapi kenapa kok masih ada gangguan? Nah, gangguannya apa dulu? Apakah ada yang salah? Memang kemungkinan ada yang salah. Mungkin kita bacanya itu tidak yakin, mungkin bacanya itu tidak mantap, mungkin ketika baca itu pikiran kita tidak hadir, ya. Jadi ada yang salah memang itu. Insya Allah kalau kita benar-benar bacanya yakin mantap, kemudian juga benar-benar kita bermohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah dijaga, Insya Allah dijaga. Jangan khawatir. Yang penting kita berusaha dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala لا حول ولا قوة إلا Assalamualaikum Ustaz uh, eh, Apa hukumnya mencium tangan ayah dan kakek tiri Nikma Barakman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini perlu penjelasan dulu ya Yang dimaksud ayah dan kakek tiri itu siapa Nanti saya khawatir nanti uh, Yang saya pahami dengan yang anda tanyakan itu berbeda yang jelas pokoknya kalau mahrom kalau termasuk dalam kategori mahrom itu tidak apa-apa. Salaman, mencium tangan, yang muda mencium tangan yang tua itu tidak apa-apa, itu termasuk akhlak. Hanya yang Anda maksud tiri ini apa, saya perlu penjelasan lagi. Karena khawatir nanti yang saya pahami dengan yang Anda pahami berbeda. Karena istilah-istilah itu kadang mungkin seseorang itu berbeda dalam mengungkapkannya. Yang jelas kalau masuk kategori mahrom mahram, tidak apa-apa salaman yang muda mencium tangannya yang tua. Assalamualaikum Ustaz, apakah surat Al-Ikhlas bisa diamalkan untuk menghilangkan was-was? Kadang di hati saya ada ragu bahkan tentang kebenaran Allah, tentang keberadaan tentang keberadaan Allah. Saya takut dosa dan murtad, mohon tolong dan doakan saya jazakumullah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anda ini justru beriman. Anda ini beriman. Itulah inti iman. Karena yang menjadikan Anda ada ragu, karena Anda iman. Lalu Anda digoda oleh setan. Jadi Anda iman, jangan ragu. Anda iman. Justru itulah iman yang sangat mendalam yang Anda miliki itu. Jangan was-was. Setan menggoda, dibuang, dilawan. Dilawan. Bisa dengan membaca qul ahad. Kemudian juga di dalam hadis sahih disebutkan membaca amantu billah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Karena setan datang memberi was-was. Yang menciptakan ini, ini, yang menciptakan ini, ini terus sampai yang ya Allah yang menciptakan siapa? Ah, ya. Kalau sudah sampai di sana berhenti, kita katakan amantu billah, aku iman kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu membahas zat Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan zat Allah, uh, roh kita saja, ruh yang berada dalam tubuh kita, kita nggak bisa bahas, nggak tahu seperti apa wujudnya, bagaimana bentuknya kita nggak tahu. Apalagi bahas tentang Allah. Jadi Anda jangan ragu, jangan khawatir. Anda iman. Iman Anda sangat mendalam. Maka itu setan menggoda Anda. Ketika setan datang Anda usir. Jangan dipikiri. Jadi was-was ini uh, resep untuk menyembuhkannya adalah melawan, dilawan, diusir. Jangan dipikiri. Kemudian Anda juga perlu kumpul dengan orang-orang yang selalu memberi masukan-masukan. Insya Allah kalau Anda melawan was-was ini akan hilang. Dalam sebulan, dua bulan akan hilang. Anda akan sembuh. Tapi kalau terutama juga baca surat An-Nas ya. Di sana, di sana nanti ada ayat yang berbunyi min syarril waswasil khannas ya, dibaca itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu semuanya obat itu, dibaca semuanya. Lalu jangan dituruti waswasnya. Karena kalau waswas diikuti nanti bisa menyebabkan seseorang itu sakit jiwa. Bisa sakit jiwa nanti. Bahaya. Jadi jangan diikuti, dilawan. Kalau Anda lawan, Anda sembuh. Yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita membaca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas serta ayat kursi uh, selesai sholat-sholat sunnah? Apakah benar Al-Ikhlas bisa membuat doa mustajab ketika kita membacanya dalam doa? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh itu ya. Yang sunnah tadi itu kan dibaca setelah selesai sholat fardu. Tapi kalau seandainya anda tiap-tiap selesai sholat sunnah baca, tidak masalah. Karena memang kita disuruh dikir yang banyak, dikrong kathiro, dikir yang banyak, tidak masalah anda baca sebanyak-banyaknya. Itu juga ayat Quran, silahkan. Dan memang benar al-ikhlas itu menjadikan doa kita mustajab. Kalau kita membacanya dalam doa. Karena kita tawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setiap selesai sholat subuh dan maghrib Allah akan membangunkan rumah di surga? Apakah ada hadisnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, memang hadis-hadis seperti itu sangat banyak di tafsir Ibnu Katsir. Tapi beliau Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan bahwa semua sanatnya itu dhaif, tidak ada yang sahih. Sanatnya dhaif. Di sana beliau menyebutkan hadis tentang bacanya eh, uh, 10 kali, kemudian baca 20 kali, kemudian baca 100 kali, baca 200 kali dan yang lainnya, tapi semuanya itu sanatnya dhaif. Sanatnya dhaif yang saya bacakan tadi itu yang oleh para ulama disahihkan dan rata-rata itu berada di sahih Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menghadiri undangan, saya ketinggalan mendengarkan kajian malam ini. Kapan di-share ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai siaran ulangnya, ya insyaallah saya akan bilang ke penyiarnya Eh, penyiarnya ya insya Allah besok besok jam setengah lima seperti biasa dikir pagi kemudian jam lima insya Allah diulang mudah-mudahan Assalamualaikum Ustaz di mana beli buku-buku yang pernah dikatakan Ustaz kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli buku-buku yang pernah saya katakan itu ya di toko-toko buku, toko buku Islam, Cuman saya tidak menyebutkan namanya ya, karena tokonya banyak, nanti dianggap nanti apa namanya ya anggap nanti iklan ya. Ya silahkan di toko-toko buku di sekitar kita itu insya Allah ada toko buku Islam. Assalamualaikum Ustadz sebatas apa aurat istri bagi suaminya atau ada batasan yang afdol syukran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pendapat yang benar masalah aurat suami istri itu bahwa suami istri itu tidak ada istilahnya aurat yang dilarang. Suami istri itu halal dari ujung rambut sampai ujung kuku. Halal semuanya, tidak ada yang dilarang. Jadi suami istri itu enggak ada istilahnya aurat ya, semuanya halal, semuanya. Assalamualaikum Ustaz, tolong dijelaskan tentang orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat berjamaah tanpa menambah surat yang lain hanya surat Al-Ikhlas. Uh, katakan hanya itu-itu saja. Apakah juga ada keutamaannya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu kan beliau menyetujui seseorang yang baca surat Al-Ikhlas di samping surat yang lainnya. Berarti kalau seandainya ada seseorang hanya baca Al-Ikhlas saja itu juga boleh. Karena kan tadi itu para sahabat bilang kepada imam di Masjid Kubah kamu baca Al-Ikhlas saja atau surat yang lainnya saja, kamu pilih salah satu. Dan Rasulullah menyetujui semuanya itu. Berarti baca Al-Ikhlas saja boleh, baca surat kemudian Al-Ikhlas boleh. Jadi boleh kalau ada orang melakukan itu, itu enggak boleh dilarang, enggak boleh diingkari. Tapi para ulama mengatakan itu tidak sunnah karena ini kasus. Jadi tidak dikatakan sunnah kalau habis baca surat, baca Al-Ikhlas atau baca al-ikhlas selalu. Tidak, tidak, tidak dikatakan sunnah. Karena itu kasus. Tapi boleh kalau ada orang melakukannya, boleh dan kita dilarang mengingkarinya. Karena Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Demikianlah penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kemudian mengenai keutamaan, nah dia bacanya itu karena apa? Nah, imam-imam yang tadi itu bacanya karena cinta dengan surat Al-Ikhlas. Karena di sana ada sifatnya Ar-Rahman, sifat-sifat Allah. Kalau kita juga cinta dengan al-ikhlas, di sana ada sifat-sifat Allah, berarti kita sama, kita masuk dalam hukumnya. Ada sebuah kaidah yang berkaitan masalah ini yaitu al-ibratu eh, bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Yang jadi ibrah, jadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi surat ini walaupun e, orang tersebut masuk surga karena surat ini, maka hukumnya itu siapa saja yang seperti orang itu, dia mendapatkan hukum seperti hukum yang didapatkan orang itu. Jadi setiap orang yang cinta al-ikhlas karena di sana sifat ar-Rahman, maka Allah mencintai dia dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Insyaallah. Assalamualaikum, Anda mau tanya apakah khasiat Ismul A'zom? Atas jawabannya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ismul A'zom itu adalah nama Allah yang paling agung yang lalu telah yang lalu telah disebutkan. Itu diantaranya adalah Al-Hayyu, Al-Qayyum, kemudian juga surat Al-Ikhlas. Khasiatnya apa? Khasiatnya ya kalau kita berdoa kepada Allah dengan membawa nama itu doa kita dikabulkan. Kalau kita meminta kepada Allah dengan membawa nama itu, permintaan kita diberikan. Itu al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Ustaz saya ini habis operasi kira-kira dua uh, hampir satu setengah tahun sumpah terus sering menangis bacaan apa yang buat kita tenang apa saya kena setan di rumah sakit Kristen. Ya, jadi ini habis operasi ya. Sudah satu setengah tahun sempat terus sering nangis. Bacaan apa supaya terak, supaya tenang. Ya baca Quran ya, baca Quran itu insya Allah tenang. Kemudian juga dikir itu tenang. Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Zikir dan zikir itu jangan keburu-buru. Zikir itu dinikmati. Dinikmati ya otot-otot dirasakan rileks semuanya. Relaksasi. Jadi yang rileks, yang santai, nikmati zikir itu dinikmati yang nikmat la ilaha illallah astaghfirullah itu diantara zikir kan menghilangkan sumpah itu kalimat tauhid wal istighfar kalimat tauhid dan istighfar yang santai pokoknya yang tenang yang santai pikirannya itu yang tenang otot-otot itu yang rileks jangan ada yang tegang la ilaha illallah Astaghfirullah La ilaha illallah Astaghfirullah Itu dibaca Tenang insya Allah, insya Allah tenang Dinikmati, dirasakan Kemudian juga diusahakan Kalau berobat jangan di rumah sakit Kristen ya Di sana ada salib, ada patung Macam-macam Diusahakan di rumah sakit yang Islam Dan semoga rumah sakit Islam Memberikan pelayanan yang baik Yang bersaing dengan rumah sakit Kristen insyaallah. Jadi baca Quran, baca zikir insyaallah hilang sumpeknya. Kemudian juga Anda baca surat Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab Surat Alam Nasrah ya, Al-Insyirah. Itu supaya ada lapang. Di sana juga ada ayat fa innamal usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya satu, kemudahannya minimal dua. Anda baca, Anda hayati. Kemudian juga Anda perlu baca Rabbishrahli sadri wa yassir amri. amri. Rabbishrahli sadri Wayasir li amri Ya Allah Lapangkan untukku dadaku Dan mudahkan untukku semua urusanku InsyaAllah InsyaAllah anda akan hilang sumpeknya Dan mendapatkan kehidupan yang bahagia Yang tenang Yang damai Dan tentram selamat dunia akhirat Allahumma amin Assalamualaikum Pernah ada seorang Kristen ketika selesai membaca surat Al-Ikhlas langsung masuk Islam. Bagaimana kita mendakwakan surat ini kepada orang non-muslim? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar ya, memang benar ada seorang uh, biarawati. Seorang biarawati ketika itu dia diperintahkan untuk mencari kelemahan Al-Qur'an. Dia buka Al-Qur'an. Uh, biasanya buka kitab itu kalau bahasa Indonesia ya kan dari mana? Dari kiri. Sementara kalau bahasa Arab kan dari kanan. Nah ini dikira sama dengan kitab bahasa Indonesia. Dia buka, dia baca, dia waktu itu membawa Quran terjemah. Dia buka dari sebelah kiri. Ternyata dia dapat bagian akhir Quran dan subhanallah pandangannya langsung tertuju ke surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allah satu. Allah enggak punya anak. Langsung subhanallah akidah dia goyang. Sementara agama dia Nasrani, dia mengatakan Allah itu punya anak. Allah itu ada Tuhan ada tiga trinitas, tiga dalam satu, satu dalam tiga, membingungkan. Akhirnya akidahnya goncang dan akhirnya berkat surat Al-Ikhlas itu dia masuk ke dalam Islam. Seperti itu. Jadi dakwah kepada non muslim ya dengan cara-cara yang kira-kira mereka bisa menerima diajak bicara yang kira-kira bisa diterima oleh logika tentang kalau misalnya orang eh, beragama Kristen ya itu dibahas tentang Trinitas karena itu sebenarnya mereka sendiri bingung dengan Trinitas dan itu dogma yang tidak boleh dibahas karena mereka bingung tiga dalam satu satu dalam tiga sangat membingungkan itu sangat membingungkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah membaca surat Al-Ikhlas apa boleh uh, dalam keadaan berhadas besar? Kalau tidak boleh apa ada penggantinya bacaan apa yang cocok untuk dibaca? Syukran Ustaz. Ya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini khilaf ya di kalangan ulama. Hadas besar itu ada janabah, ada juga e, haid. Ini saya tidak akan bahas di radio masalah-masalah khilafiyah dan nanti akan membingungkan bagi sebagian orang. Assalamualaikum, apakah fadilah baca Quran tiap hari? Syukron Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fadilah baca Quran itu ya banyak. Satu huruf dapat satu kebaikan dilipatkan sampai 10 kali lipat. Kemudian juga kita mendapat ketenangan, kedamaian. Kita mendapatkan ilmu yang selama ini belum kita dapatkan. Iman kita bertambah. Oh, macam-macam fadilahnya Quran. Dan memang Quran itu harus dibaca tiap hari. Orang mukmin itu harus baca Quran tiap hari. Karena kalau orang nggak baca Quran satu hari itu hatinya sudah berdebu. Dua hari debunya tambah banyak. Satu minggu sudah banyak debunya. Jadi orang mukmin itu selalu ingin baca Quran. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, Lau tahurat qulubukum ma syabi'at Kalau sekiranya hatimu bersih, kamu tidak akan pernah kenyang dari firman Allah. Artinya kamu ingin selalu baca firman Allah, ingin selalu baca Quran. Jadi baca tiap hari Quran. Fadilahnya banyak sekali. Ya, betul. Assalamualaikum Ustadz, gimana tanggapan Ustadz dengan umat Islam yang menyambut tahun baru besok dengan cara yang menyimpang sukron? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahun baru ini adalah acara orang-orang non-muslim. Ini tahun baru non-muslim dan kita dilarang keras mengikutinya. Kita tetap aja di rumah seperti biasa. Kita anggap seperti malam-malam biasa, ngantuk ya tidur, malam ya bangun, sholat malam, subuh ke masjid. Itu aja, dianggap biasa aja. Ini hari rayanya orang non-muslim, yang mana kita dilarang ikut-ikutan. Rasulullah SAW bersabda, Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia golongan dari mereka. Bahkan termasuk trompet ya, trompet itu termasuk uh, alat yang dipakai oleh orang orang Yahudi, trompet itu siarnya orang Yahudi. Jadi kita dilarang. Jadi nggak usah ikut-ikutan, pakai muslim, kita tetap aja di rumah. Kalau ngantuk ya tidur, udah gitu aja. Anggap seperti biasanya, nggak ada yang nggak ada yang perlu diistimewakan. Ya, saya kira mungkin itu dulu. Mudah-mudahan bisa uh, memuaskan dan kalau seandainya ada yang belum terjawab mohon dimaafkan karena SMS yang masuk ini cukup banyak dan sebagian itu di luar materi. Wallahu alam bisawab. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsiran. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, jadikanlah kami selalu takut kepadamu sehingga kami selalu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan terhadapmu ya Allah Ya Allah jadikanlah kami selalu taat kepadamu Sehingga kami selalu bersemangat dalam beribadah kepadamu Ya Allah jadikanlah kami yakin ya Allah Sehingga semua musibah-musibah dunia terasa ringan atas kami Jadikanlah kami ya Allah bisa dan mampu menikmati nikmat-nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati, pemahaman dan semua nikmat. Ya Allah, jadikanlah kami semua istiqomah di atas ajaran Islammu ya Allah. Tolonglah kami dari orang-orang yang memusuhi kami ya Allah dan jadikanlah pembalasan kami untuk orang-orang yang telah mendolimi kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada musibah yang menimpa agama kami. Jangan kau jadikan dunia sebagai puncak tujuan kami ya Allah. Jangan kau jadikan dunia adalah puncak ilmu kami ya Allah. Jangan kau jadikan orang-orang yang jauh darimu. Orang-orang yang kau murkai sebagai pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Rabbana ufir lana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu dan bapak kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kami kecil. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu mati dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik, penutup yang baik. Dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk, penutup yang buruk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا Allah wahai yang maha esa Wahai tempat bergantung segala sesuatu Wahai yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wahai yang tidak ada satupun yang sebanding dengan dia. Kabulkanlah doa-doa kami. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.